Sampai pada ucapan musannif wa imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala qala wal iman bil mizan yaumil qiyamah kama jaa يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن وتوزن الأعمال وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته Kata Imam Imam Sunnah rahimahullah yang berikutnya dari asal dari usul iman adalah beriman kepada mizan timbangan yang Allah persiapkan yaumul qiyamah untuk menimbang amalan-amalan para hamba. Yuzanul abdu yaumul qiyamah fala yazinu janaha ba'udah sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dalam kitab tafsir bab ayat Allah ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim disebutkan hadis yuzanul abdu yaumul qiyamah akan ditimbang seorang hamba pada hari kiamat ternyata la yazinu janaha ba'udah ternyata tidak seimbang dengan sayap nyamuk sekalipun. Ini yani tidak ada beratnya sesayap nyamuk sekalipun. Karena timbangan yang menimbang para hamba yomul qiyamah beratnya adalah dengan beratnya amalan soleh yang ada padanya. Maka semakin banyak amal solehnya semakin berat. Sehingga diriwayatkan walaupun tubuhnya gemuk tetapi ketika ditimbang la tusawi janaha ba'udah. Ternyata beratnya enggak lebih dari sayap nyamuk sekalipun. Wa a'malul ibad dan ditimbang pula amalan-amalan para hamba. Sebagaimana diriwayatkan dalam asar-asar dalam riwayat-riwayat seperti nanti akan disebutkan dalam syarahnya. Dan itu lebih ma'ruf. Artinya lebih banyak riwayat-riwayat menjelaskan tentang ditimbangnya amalan bahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang ditimbangnya amalan salih Ikhwanifiddin a'azukumullah Berarti timbangan Yomul Qiyamah ternyata tidak hanya satu bentuk. Ada yang ditimbang amalan-amalannya. Ada yang ditimbang orangnya. Walaupun tetap beratnya berkait dengan apa? Dengan amalan-amalan dia. Tangannya ditimbang. Akan berat kalau tangannya sering menolong orang. Akan ringan kalau tangannya tidak pernah beramal saleh. Demikian pula kaki. Kalau sering dipakai dalam ibadah kepada Allah akan jadi berat. Tetapi ketika tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah jadi ringan. Sehingga ketika Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu menaiki pohon Arab dan para sahabat terheran-heran melihat kakinya betis yang sangat kurus. Diriwayatkan mereka tersenyum melihatnya. Kata Nabi, apa yang kalian tertawakan? Sesungguhnya kaki itu beratnya lebih daripada gunung Uhud nanti yaumul qiyamah. Apa sebabnya? Karena dipakai dalam ibadah pada Allah, dalam amal saleh, dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis yang seperti itu apakah menimbang orangnya untuk dilihat bagaimana amalannya atau yang ditimbang benar-benar amalannya seperti dalam hadis bitaqah hadis yu'ta bi rajulin yawmal qiyamah akan didatangkan seseorang pada hari kiamat dalam keadaan ditunjukkan kepadanya tis'atan wa tis'ina sijillat ditunjukkan kepadanya 99 lembar dosa kullu sijillin muddal basar satu lembarnya sejauh mata memandang. Orang itu langsung putus asa melihat dosa yang sekian banyaknya. Ditanya halaka min hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Dijawab la ya Rabb, tidak ya Rabb, aku enggak punya kebaikan apapun karena merasa sudah putus asa dengan sekian banyaknya. Ternyata dijawab balaka hasanah. Bahkan engkau punya catatan. Kebaikan. Dikeluarkan catatan kecil. Bitaqah. Tertulis la ilaha illallah. Orang tadi berkata, Ya Rabbi, ma hadihil bitaqah ma hadihi sijillat. Apa bandingnya kertas kecil atau catatan kecil ini dengan 99 lembar ini? Dijawab, innaka la tudlam engkau enggak akan didolimi. Maka diletakkan kalimat la ilaha illallah di satu kifah. Sedangkan 99 lembar ditimbang di kifah yang lain. Artinya menunjukkan dalil bahwa timbangan memiliki kifatan, memiliki dua tangan timbangan. Yang satu diletakkan La ilaha illallah yang lain diletakkan 99 lembar catatan dosa yang setiap lembarnya sejauh mata memandang. Ternyata thaqulatil bitaqah wa tashat Ternyata catatan la ilaha illallah tadi lebih berat daripada catatan 99 lembar dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Tashat, ringan dia. Dari sini menunjukkan adanya timbangan yang ditimbang padanya catatan amalan. Kembali kepada kita. Kita lihat syarahnya. Wal imanu bil mizal al qiyamah kama yuzanul abdu al qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Ahlu sunnah wal jamaah. Di antara prinsip-prinsip mereka, di antara usul aqidah, prinsip aqidah yang mereka yakini adalah meyakini adanya mizan, yang disebutkan dalam Al-Quran was sunnah. Allah sebutkan di dalam beberapa ayatnya fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna kami tidak akan timbakan kami tidak akan menegakkan bagi mereka timbangan yaumal qiyamah ini orang kafir amalan-amalannya dijadikan oleh Allah habaan mansura dijadikan debu yang tertiup angin Tidak ada nilainya fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mafhumnya berarti yang lain ditimbang. Barakallahu fikum. Qala dikatakan pula dalam hadis Yuzanul abdu yawmal qiyamah fala yazinu janaha ba'udha. Akan ditimbang amalan akan ditimbang para hamba yawmal qiyamah ternyata tidak mengimbangi satu sayap nyamuk pun. Sedangkan yang berikutnya diriwayatkan yu'ta birrajuli al-azimi as-samin fala yazinu indallahi janaha ba'udha. Dalam lafaz lain disebutkan didatangkan seseorang yang besar dan gemuk. Kemudian ditimbang. Fala yazinu 'inda janaha ba'udha. Ternyata beratnya tidak lebih dari satu sayap nyamuk sekalipun. Hada fihi dalil kata Syekh Rabi hafizahullah. Ini merupakan dalil ala annal ashkhas yuzanun bahwa orang per orang ditimbang. Orangnya ditimbang. Demam hadis ini menyebutkan dengan jelas orang yang gemuk besar ternyata ditimbang ringan sekali. Karena beratnya ketika itu dan timbangannya kita ketika itu adalah menimbang beratnya amal yang ada pada dia. Kalau orang ini banyak amalan solehnya, matanya dipakai untuk membaca kitabullah, telinganya dipakai untuk mendengarkan tausiah, kajian ilmu ila akhirih. Demikian pula mulutnya dipakai untuk nasihat, mengajar, berkhutbah, untuk berbicara yang baik-baik, untuk menasehati manusia tangannya dipakai untuk beramal soleh, menolong, la akhirnya kakinya juga begitu. Maka ketika ditimbang akan berat. Walaupun kakinya kurus, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebaliknya, kalau nggak ada amal solehnya, bahkan banyak dipakai maksiat lebih banyak daripada kebaikannya, maka nggak ada nilainya. Bahkan tidak lebih dari sayap nyamuk sekalipun. Ada dalil ala annal ashkhasa yuzanun. Ini dalil bahwa yang namanya tubuh-tubuhnya manusia pun nanti ditimbang yaumul qiyamah. Warada fi hadits Thabit anna Ibn Mas'ud annahu irtaqa ala syajaratil araq. Telah sabit riwayatnya bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menaiki pohon araq, Pohon araq yang akarnya dipakai untuk siwak. Wa kana daqiqus saqain dan beliau betisnya sangat kecil radhiyallahu taala anhu. Fata'ajjabu min diqqati saqai. Maka para sahabat terheran-heran dengan kakinya yang sangat kecil. Faqala la ta'jabu min diqqati saqai. Kata Nabi, jangan kalian terkejut dengan kecilnya betis beliau. Fa innahu ma athqalu fil mizan min jabal Uhud. Karena sungguhnya dua betisnya itu lebih berat nanti dalam timbangan daripada gunung Uhud. Hadis rawahul Imam Ahmad fi musnadih dalam musnad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hada dalilun ala anna al ashkhas yuzanun. Ini dalil bahwa tubuh-tubuh manusia pun nanti akan ditimbang. وأما amal, fala خلاف فيها Adapun amalan-amalan saleh tidak ada khilaf padanya. Jelas ditimbang annaha tuzan bahwasanya akan ditimbang amalan-amalan. Al-Mu'tazilah wal Jahmiyah wa ahlud dalal yunkiruna al-mizan al-mahsus. Mu'tazilah, Jahmiyah dan kelompok-kelompok sesat mereka mengingkari adanya mizan. Mereka mengingkari adanya makhluk yang bernama mizan yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan untuk menimbang manusia dan menimbang amalan-amalan. Mereka mengingkari. Sebagaimana biasanya, mereka mengingkari karena mereka tidak bisa terima dengan akal-akal mereka. Tentunya akal bodoh mereka. Sebab akalnya ahlus sunnah Akalnya para ulama, akalnya para salafus saleh dalam keadaan cerdas menyatakan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa. Menimbang seseorang tetapi beratnya berkait dengan amalan-amalan solehnya. Bisa bagi Allah. Apa susahnya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ahlu sunnah merasa sadar, sesadar-sadarnya bahwa perkara yang gaib tidak semua diberitahu oleh Allah Taala. Maka apa yang tidak diberitahu, mereka akan berkata, Wallahu Taala a'lam. Sehingga mizan diberitahu dalam Quran dan Sunnah, mereka menyatakan aman nabihi. Kami beriman bahwa timbangan nanti akan ada. Allah akan timbang manusia-manusia. Allah akan timbang amalan-amalan saleh tetapi ketika bertanya kaya apa? Timbangannya wallahu taala a'lam. Tidak tahu. Karena nggak dirincikan dalam Quran, nggak dirincikan dalam hadis. Pasti Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan timbangan dan kemudian menimbang dengan adil semua amalan-amalan saleh dan saat itu diketahui bagaimana amalan salehnya, bagaimana amalan jeleknya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun Mu'tazilah dan Jahmiyah wa amthaluhum min al ahwa wa min al aqlaniyin dan yang sejenis mereka dari orang-orang yang mendewakan akal menyatakan gak mungkin amalan itu bukan benda yang bisa ditimbang. Terus kalau amalan adalah bukan benda yang bisa ditimbang, bagaimana kalau saya jawab kemudian Allah jadikan bisa ditimbang? Bagaimana? Apa Allah bisa atau nggak bisa? Kalau bilang Allah nggak bisa, berarti kamu kafir. Menyatakan Allah tidak tahu, eh, Allah tidak mampu. Kalau kamu menyatakan, ya memang bisa. Ya sudah selesai. Terjawab, anta laka. Jawabanmu untukmu. Bahwa Allah akan menimbang sekehendaknya. Allah akan menimbang dengan apa yang Allah ciptakan dan Allah maha kuasa, maha bisa menciptakan timbangan yang menimbang amalan-amalan saleh. Ikhwan fillah azakumullah, apalagi hadis yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah catatan seperti hadis tadi. Seperti hadis yang akan dibaca di sini. Diletakkan 99 lembar catatan. Diletakkan catatan kecil. Tetap yang menjadi berat bukan banyaknya lembaran, Banyaknya lembaran 10 dengan satu banyak mana atau berat mana? Berat yang 10, yang satu sedikit. Apalagi satunya kecil disebut dalam riwayat betokoh Catatan kecil. Lebih ringan lagi dong. Bukan. Bukan zatnya yang ditimbang. Tetap sama seperti menimbang para hamba yang menjadi berat amalan solehnya. Demikian pula ketika lembaran-lembaran tadi, wallahu taala alam seperti apa, kita tidak tahu. Lembaran tersebut karena disebut dalam hadis lembaran, kita sebutkan lembaran. Catatan-catatan amal tadi yang menjadikan berat atau tidak berat. Ternyata catatan kecil la ilaha illallah sangat beratnya. Catatan-catatan tadi, catatan dosa 99 lembar, yang satu lembarnya sejauh mata memandang, ternyata ringan. Berarti tetap tidak sama dengan timbangan-timbangan dunia dan kita kembali ucapkan kita tidak tahu rinciannya. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Bisa. Barakallahu fikum. Wa za'amu anna al-wazna huwa al-ajl. Mereka menolak mizan karena merasa tidak masuk akal mereka. Naam, nggak masuk akal bodoh mereka. Kemudian mereka berupaya untuk menariknya ke sana kemari. Di antaranya mereka berkata, maksudnya adalah keadilan. Bukan timbangan, benar-benar timbangan. Bukan. Hada qaulul mu'tazilah wal jahmiyah. Ini ucapan jahmiyah, ucapan mu'tazilah. Wa man wafaqahum. Dan yang mencocoki mereka dari ahli dalal. Lianahum yunkirun al-mizan. Karena mereka mengingkari mizan. Karena mereka lebih mendewakan akalnya sehingga mereka berani menolak ayat dan hadis dengan akalnya. Kalau dikatakan engkau menolak hadis, engkau menolak ayat, mereka akan jawab, kami tidak menolak ayat, menolak hadis, tetapi kami memahami lebih dari kalian. Maksudnya bukan dohirnya. Timbangan bukan berarti timbangan. Nabi menyatakan punya kifatan. Disebutkan lain Allah fi kifah wa tis'ana tis'in sijilat fi kifah. Maksudnya bukan ditaruh diletakkan di tangan timbangan, dohirnya ditolak oleh mereka. Pokoknya Allah menghitung dengan adil, titik. Jadi pakai apa? Bukan pakai timbangan. Unda. Nah, terus apa maknanya timbangan dalam Quran? Apa maknanya timbangan dalam hadis? Apa maknanya timbangan dalam ijma' para salaful ummah? wal mizanu <clears throat> lahu kiffatani tuzanu bihima dan yang namanya timbangan memiliki dua tangan timbangan <clears throat> tuzanu al a'mal akan ditimbang dengan dua kifah kifah itu Kadang-kadang terjemahkan tangan timbangan, tapi maksudnya sebagaimana timbangan-timbangan yang kalian kenal, biasanya di sini ada yang diletakkan, di sini ada untuk mengukur berapa beratnya. Mana yang lebih berat? Iya kan? Itu maksudnya. Tetapi timbangan Yomel qiyamah kita tidak tahu seperti apa. Yang pasti juga ada dua kifah sebagaimana dalam hadis yang akan dibawakan. Wal mizan lahu kifatani. Namanya timbangan memiliki dua tangan timbangan akan ditimbang padanya amalan-amalan bil adillah dengan dalil-dalil. Wa minal adillah di antara dalil-dalilnya adalah hadis sijilat. Hadis tentang masalah lembaran-lembaran. Alladhi ya'ti yakni Allah yang datang diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala yu'rad alaihi yu'rad alaihi a'maluhu fa idza biha 99 sijilla. Ternyata didatangkan seseorang ala ru'usil khalaiq yakni dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan didatangkan seseorang yaumul qiyamah ditunjukkan amalan-amalannya kepadanya. Ternyata ditunjukkan pertama kali adalah tis'atan wa tis'ina sijillan. Digambarkan inilah. Ditunjukkan 99 lembar. Tamla ma baina sama'i wal ard yang memenuhi langit dan bumi. Satu lembarnya memenuhi langit dan bumi. Masya Allah, banyak sekali catatannya. Semuanya catatan dosa. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya halaka amalun. Apakah engkau punya amal baik? Halaka min khair, apakah engkau punya kebaikan? Fahadar rajul. Dalam riwayat yang disebutkan di sini. Orang itu merasa terlalu banyak dosanya, langsung mengatakan tidak ada ya Rabb, aku nggak punya kebaikan apapun. Dijawab balaka hasanah. Setelah mengatakan la ya Rabb, yaqul balaka indana hasanah, bahkan milikmu padamu ada catatan kebaikan maka dikeluarkan catatan kebaikan. Orang tadi merasa kecil sekali catatan tadi, Ya Rabbi, ma hadihil bitaqah ma hadihis sijillat. Ya Rabb, apa bandingnya catatan kecil ini dengan 99 lembar yang satu lembarnya memenuhi langit dan bumi? Innaka la tudlam. Wala yudlamu rabbuka wala yadlimu rabbuka ahada dan Rabbmu gak akan mendolimi siapapun akan ditimbang berat mana kebaikan dan kejelekannya. Fatudha la ilaha illallah fi kiffatin wa tudaw hadhihi sijillat at-tis'a wa tis'un sijillan fi kiffah. Maka diletakkan la ilaha illallah dalam satu kiffah, satu tangan timbangan dan diletakkan as-sijillat, lembaran-lembaran yang tis'atu wa tis'una sijillin fi kiffatin di tangan timbangan yang lain. Di sini catatan kecil lain Allah. di sini catatan dosa 99 lembar, satu lembarnya bainas sama iwal ardi. Fatarjihu bihi ma la ilaha illallah. Ternyata yang lebih unggul, yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Liannahu la yathqul ma'asmillahi syai' karena enggak akan ada yang lebih berat dari nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih berat dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Qayyim rahimahullah bahwa berarti orang ini bertauhid. Walaupun banyak dosanya, tapi karena orang itu bertauhid, ternyata tauhidnya itu murni, tauhidnya itu bersih dan tauhidnya itu memiliki berat yang tinggi sehingga mengalahkan 99 lembar catatan dosa. Hadis-hadis ini atau hadis yang seperti ini, yang semakna dengan ini sering disalahfahami oleh kaum muslimin sehingga mereka bergampang-gampang dengan dosa dengan alasan yang penting ada catatan tauhid selesai. Tidak apa-apa, Walaupun 99 lembar, ya atau lembarnya sejauh mata memandang, akan diampuni semua. Karena hadis ini kelanjutannya ketika dikatakan ringan si jilat maka diampuni seluruhnya dan masukkan dalam jannah. Kata Muqayyim rahimahullah menjawab orang yang salah paham tadi. Tentu kata beliau, setiap muslim punya catatan la ilaha illallah. Setiap muslim punya bitokoh Catatan kecil yang bertuliskan la ilaha illallah. Tetapi kata beliau tidak sama beratnya. Jangan dikira sama beratnya seperti yang dikisahkan dalam hadis ini. Belum tentu punya si fulan seberat ini. Mengapa? Karena ini catatan iman. Catatan tauhid adalah apa yang diyakini dalam hatinya, diikalkan di lidahnya dan dibuktikan dengan ucapan-ucapannya. Maka barakallahu fikum, tentunya yazidu wa yanqus, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Wal iman tatafawat, yang namanya iman tatafawat, berbeda-beda sama satu orang dengan orang lain. Berbeda-beda beratnya, tidak sama. Yang ini lebih yakin, yang ini sangat yakin, yang ini ragu. Sudah hampir hilang tuh ragu. Kenapa sudah hampir hilang? Kan namanya iman gak boleh ragu. Ini masih agak ragu. Kalau ragu bukan iman namanya. Ada apa enggak? Iya apa enggak? Itu namanya bukan yakin. Sedangkan akidah adalah keyakinan. Barakallahu fiikum. Sedangkan yang namanya raib wasyak itu merupakan kekufuran, kufur syak. Tidak yakin kepada tauhid tidak yakin dengan keesaan Allah, tidak yakin dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, maka orang ini memiliki kekufuran. Bayangkan betapa banyaknya orang yang hanya mengatakan la ilaha illallah tetapi hatinya tidak yakin. Sehingga dia menyembah selain Allah, berdoa pada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, mendatangi kuburan keramat, tempat keramat, kalau ada kesusahan bukan kepada Allah larinya, tapi kepada makhluk-makhluk, pada benda-benda yang dianggap keramat, yang dianggap mujarab, yang dianggap ini dan itu. Nasolah selamat afiyah. Waqad warada fil hadis dan telah disebutkan pula dalam hadis lawudi'atis samawati sab'u wa man fihinna wal ardina sab'u wa man fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah hadis rawahu Ahmad fi musnadih dari Imam Ahmad dalam musnad yaitu dalam musnad Abdullah bin Amr karena namanya kitab musnad ya, itu disusunnya berdasarkan sahabatnya hadis-hadis dari sahabat Abu Bakar, hadis-hadis dari sahabat Umar, hadis-hadis dari sahabat Fulan, begitu. Ya. Sehingga kitabnya, babnya bab ini adalah hadis-hadis dari Abu Bakar. Ini hadis-hadis dari Umar. Ini nah, itu dikatakan Musnad Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. Lawudi'atis samawati sab'u wa man fihinna wal arduna as-sab'u wa man fihinna. Jika diletakkan langit-langit yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya dan bumi yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya semuanya diletakkan di satu tangan timbangan dan kemudian yang lainnya diletakkan la ilaha illallah la malat bihinna la ilaha illallah niscaya akan berat la ilaha illallah niscaya akan berat la ilaha illallah kita balik yang di kanan yang tauhid diletakkan Bumi yang tujuh dan isinya. Langit yang tujuh dan isinya. Di satu tangan timbangan. Kemudian la ilaha illallah di tangan timbangan yang lain. malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Lianna smallah la yazinu bihi syai' tidak akan bisa dikalahkan oleh beratnya apapun. Asyahid yang menjadi bukti dari hadis-hadis ini, annal mizan thabitun fil kitabi was sunnah. yakni bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mizan timbangan adalah perkara yang sudah thabit dalam kitab was sunnah. Kalau Allah Taala disebutkan dalam Al-Quran, wa nadha'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 47 kami letakkan timbangan-timbangan dengan adil untuk hari kiamat nanti Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka nggak akan ada seorang pun yang terdolimi, yang didolimi. Tidak ada. Semuanya diperlakukan dengan adil. Wa in kana mithqala habbatin. Walaupun sebiji darah sekalipun. Sebiji khardal sekalipun. Sebiji atom sekalipun Ataina biha. Kami akan datangkan. Dan akan ditimbang oleh Allah. Akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa hasibin. Dan cukuplah kami, kata Allah yang akan menghitungnya. Kamu jangan membayangkan dengan akalmu yang bodoh. Kemudian menolak. Masa amalan soleh sebiji atom timbangannya kayak apa susahnya? Itu pikiran pikiran bodoh. Jangan tanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah mudah. Inilah makna kalimat wa kafabina hasibin. Cukuplah kami yang akan menghitung kata Allah. Kalian nggak akan mampu, kalian nggak akan bisa, bahkan nggak akan bisa membayangkan sekalipun. Bagaimana menimbang amalan saleh, bagaimana menimbang seseorang, tapi beratnya berkait dengan amalannya, bukan dengan badannya, bukan bukan perutnya, bukan dengan gemuknya atau tingginya, tidak. Tapi beratnya berkait dengan amalan sholat yang ada pada dirinya, pada tangannya, pada matanya, pada telinganya, pada kakinya. Sehingga dua kaki yang kurus ternyata beratnya mengalahkan gunung Uhud. Kata Nabi Allah salatu wassalam. azakumullah. Juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 103. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Siapa yang ringan timbangannya ini timbangan amal baiknya maka mereka lah orang-orang yang khasiru anfusahum mereka lah orang-orang yang rugi diri-dirinya Di dalam jahannam khalidun. Dalam neraka jahannam mereka kekal. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ Dalam surat lain, dalam surat Al-Qari'ah, Allah juga berfirman, siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia dalam kehidupan yang ridha atau yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuh adapun siapa yang ringan timbangan amal baiknya fa ummuhu hawiyah maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ikhwani fi din azakumullah. Ya. Kalimat amma ya ummu memiliki banyak makna. Amma ya ummu bermakna imam, memimpin, Imam juga bisa bermakna jalan. Fi imamin mubin di jalan yang benar. Amma ya ummu juga bermakna mengikuti, menelusuri. Maka fa ummuhu hawiyah bahwa dia akan masuk atau akan menempati tempat yang jelek yaitu neraka hawiyah. Jangan sempit. Wa ummuhu hawiyah mengatakan ibunya. Kata ingkar sunnah. Melecehkan. Mentertawakan. Istihza bil Quran. Quran itu bukan bahasa Arab katanya. Ya bahasa Quran. Kalau bahasa Arab, fa ummuhu hawiyah berarti ibunya adalah hawiyah kata dia. Ketawa semua hadirin. Jahil bil Arabiyah Jahil bidin sombong. Sok ngerti. Padahal makna kalimat amma ya ummu banyak sekali. Walaupun ada kaitannya yaitu mengikuti menelusuri sehingga imam diikuti. Kenapa jalan juga disebut imam dalam Quran fi imamim mubin? Karena jalan ditelusuri. Kenapa ini juga dikatakan dengan am, um? Karena dimasuki. Jadi dijalani di dalamnya. Kamu akan memasuki neraka. Hawiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kamu tahu apa itu hauya? Neraka. Yang menyala-nyala. Sangat jelas walhamdulillah. ومع الأسف سيد قطب والله ينكر الميزان Sungguh sangat disayangkan Sayyid Qutub yang dibesar-besarkan oleh haula al-hizbiyun yang dibesar-besarkan oleh IM Ikhwanul Muflisin ternyata juga mengingkari mizan seperti Jahmi seperti Mu'tazili Yunkir ru'yatullah bahkan juga mengingkari bukan hanya mizan. Mengingkari adanya mizan yaumul qiyamah. Mengingkari pula dilihatnya Allah yaumul qiyamah. Wasara ma'al jahmiyah. Berarti dia berjalan bersama jahmiyah. Wa ma'al mu'tazilah. Bersama mu'tazilah. Fi kathirin minal aqaid. Dalam sekian banyak akidah-akidah dia. Kebanyakan ngikut mu'tazilah dan jahmiyah. Kalau baca al Qur'annya baru awal ya, dari surat-surat pendek Anas al falaq sudah mulai mengingkari tidak mungkin Nabi disihir oleh Labid bin A'sam. Padahal riwayatnya Bukhari. Dikira tersihir oleh Labid bin A'sam 100%. Tidak. Maknanya Nabi terpengaruh dan kemudian diberitahu oleh Jibril, engkau disihir oleh Nabi bin Asam. Maka kemudian turunlah ayat ruqyah Anas nas dan Al-Falaq. Hujan. Siapa yang punya jemuran diambil dulu. Ini budaya pesantren. Ya. Di mana-mana seperti ini. Kalau bukan pesantren kan di rumah ada istri yang angkatin Kalau anak-anak ada ibu, maksud saya bukan istri. اللهم صيبا نافعا طيب kita lanjutkan Wallahi هذا حاصل Demi Allah ini benar-benar terjadi Bukan hanya mengingkari mizan, mengingkari ru'yah, bahkan mengingkari asbabun nuzul. Turunnya surat An-Nas dan Al-Falaq bahkan mengingkari pula sekian perkara-perkara yang lain. Plus ditambah lagi mengkafir-kafirkan kaum muslimin bahkan di muqaddimahnya Al Quran dia katakan raaitu fidlalil Quran aku melihat di bawah naungan Al-Quran manusia seluruhnya berkecimpung dalam kekafiran manusia seluruhnya berkecimpung dalam kekafiran kecuali yang sembunyi-sembunyi di rumah-rumah mereka. Dikumandangkan azan la ilaha illallah. Ternyata di dalamnya berisi kekafiran. Masjid berisi kekafiran. Itu kata Said Qutub. Dikafirkan seluruh kaum muslimin olehnya. Belum ada terwujud di dalamnya. Belum lagi kalimat-kalimat yang mengerikan. Fawdha. Ketika dibicarakan dengan gak menyebut nama, mereka terima. Uh, oh, orang itu sesat banget ya. Ada orang yang mengingkari mizan, mengingkari ru'yatullah yang qiyamah. Orang ini mengatakan manusia seluruhnya dalam keadaan kafir, mengatakan bahwa masjid-masjid yang mengundang, mengumandangkan adan ternyata di dalamnya berisi kekafiran. Wah, oh, siapa itu? Jelek sekali dia, menyimpang, sesat ila akhirnya. Mau tahu siapa? Iya, siapa itu? Sayyid Qutub. Oh enggak mungkin, beliau adalah orang yang mal. Ditolak. Tadinya sudah marah-marah ketika disebutkan namanya. Berbalik. Enggak mungkin. Mungkin maksudnya beliau bukan menolak mizan. Mungkin maksudnya beliau bukan menolak itu. Dia menolak, tapi maksudnya bukan menolak. Ta'asub. Damim. Ta'asub yang tercela. Kalau cinta sudah melekat, kayak eh, kucing terasa coklat. iya kan? Jelek sak, jelek apapun, karena sudah kadung cinta, pokoknya benar semuanya. Walaupun mengingkari, maksudnya bukan mengingkari. Walaupun mengkafirkan, maksudnya bukan mengkafirkan. Terus maksudnya apa? Ya. Ada makna batin, di samping makna zahir. Nasallahu alaihi Wa nahnu naqulu hadha li alla yakhda'an nas. Bikutubi hadzal rajul. Aku katakan seperti ini kata Syekh Rabi agar manusia jangan tertipu dengan bukunya Sayyid Qutb. Bukan hanya membentuk karakter khawarij, tetapi juga menyimpang dalam sekian akidah dalam buku-bukunya. Fa innahu wallahi mali'atun bid-dhalalati ya ikhwah. Karena sungguh buku-bukunya penuh dengan kesesatan-kesesatan. Bahkan mencerca sahabat. Dalam buku keadilan sosial dalam Islam. Judul bahasa Arabnya Ijtimaiyah. Said Kutub. Mengatakan bahwa kalau kita melihat dengan kacamata syariat. Maka pemberontak-pemberontak yang datang kepada Utsman dan membunuh Utsman, mereka lebih dekat kepada Islam daripada sikapnya Utsman sendiri. Apa maknanya? Mencerca Uthman. dan mengatakan Khawarij yang benar. Yang memberontak, yang membunuh Uthman, itu yang benar. Silahkan. Saya ketika mendengar sungguh saya nggak percaya. Masa dia mencerca? Ya silahkan. Baca terjemahannya. Loh, iya. Masih nggak percaya? Saya buka buku aslinya. Buku kecil nggak, bukan buku besar. Judulnya adalah ijtimaiyah, keadilan sosial dalam Islam. Adalah ijtimaiyah. Dibuka, dicari, ketemu. Lafat bahasa Arabnya idza nadharna bi'ain syariah. Ra'ina. Kami melihat ya, bahwa mereka-mereka yang memberontak kepada Uthman ya, akrab ilal Islam min mauqifi Utsman atau bi'ibaratin asah Mauqif Marwan min waraihi. Katanya, kalau lihat dengan kacamata Islam, kacamata syariat, maka kita akan lihat bahwa orang-orang yang berdemo, yang memberontak kepada Utsman lebih dekat kepada Islam daripada sikap Utsman sendiri atau lebih tepatnya sikapnya Marwan di belakangnya. Jadi dia menuduh Utsman disetir oleh Marwan dari belakang. Dianggap seperti boneka. Astagfirullah. Astagfirullah. Radiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Maka ini disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah li'alla yankhadi'in nas agar manusia jangan tertipu fa innaha wallahi mali'atun bidhalalah. karena bukunya penuh dengan wadhalalah. penuh dengan kesesatan wallah fi ususil usus wa usulil usul demi Allah Dasarnya dasar-dasar. Prinsipnya prinsip-prinsip. Artinya prinsip yang paling penting. Prinsipnya prinsip-prinsip. Dia ngawur bicaranya. saya Said ya takhabat wa ya takhabat itu ngawur sembarangan. Padahal usulul usul, prinsip-prinsipnya prinsip. Dasar-dasarnya dasar. Sudah ngawur bicaranya. Ikhwan ibn Mungkin kalau kita lihat siapa Said Kutub dan sejarahnya kita akan mengatakan pantas. Mengapa? Karena dia ada di luar negeri, di Eropa dalam keadaan belajar pelajaran umum. Gak ada kaitannya dengan agama sama sekali. 100%. Dan tidak ada ciri-ciri keislaman pada dia. Habis. Itu melihat bagaimana sikap penguasa terhadap Ikhwan muslimin, dia terharu. Pulang. Pembela IM. Ya tentunya kalian pasti tahu apa yang terjadi. Jadi buron ditangkap. Di penjara nulis kitab. Namanya Fitidalil Quran. Adalah istimaiyah dan seterusnya. Dari mana ilmunya? Dari mana? Wangsit. Tiba-tiba jelejek ada di kepalanya. Khayal. Bagaimana mungkin dikatakan ulama? Dan mereka tahu itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya mereka tahu. Loh kalau kalian melihat tampilannya, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu. Sahih. Dari sisi mana dikatakan ulama? Lebih jahat lagi, Orang yang sudah jadi doktor dalam bidang tafsir, namanya Dr. Umar, mengajar di Libya. Setiap ngasih tugas, cari di lima tafsir. Salah satunya adalah fidil al Quran. Wajib, yang lainnya silahkan, bebas. Yang empat bebas, yang satu harus fidil al Quran. Gak kebalik. Harusnya justru yang satu itulah kitabnya para salafus saleh atau kitab yang sudah ma'ruf, masyhur, yang tafsirnya tafsir bil ma'thur dari para imam-imam ahlu sunnah. Baru yang lainnya silahkan dari yang lain. Mungkin masih wajar. Sudah aneh Disejajarkan dengan tafsir Ibnu Kathir. Disejajarkan dengan tafsir Al tabari Disejajarkan dengan tafsir para a'immah, para mufassirin, para pakar-pakar yang memang ulama jah jahabidah. Ulama yang jahaban. Yang jenis. Yang dari kecil sudah menghafal Quran. Disejajarkan bukunya Said Qutub yang tiba-tiba nulis di penjara dalam keadaan tidak ada referensi Tengok kanan jeruji besi, tengok kiri tembok. Terus mau dari mana ilmunya? Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Katsirun minasy syababi sayadhi'una bisababi taqdisihim lah. Kebanyakan para pemuda akan daya sayadhi'un akan tersia-siakan disebabkan pengkultusan mereka kepada Said Qutb. Mati di tiang gantungan. Ketika ditanya apakah engkau mau bebas atau apakah kau mau selamat ucapkanlah la ilaha illallah. Cuy, dia meludah dan berkata saya digantungkan la ilaha illallah. Hmm, Masya Allah, sinetron. Kalau dia membela la ilaha illallah, bagaimana di buku tafsirnya yang disebut tafsir padahal bukan, isinya dalalat, kekufuran, kekufuran, kekufuran, kekufuran yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Atau kalau kita husnudzan, berbaik sangka, bukan sinetron, tetapi bodoh, nggak ngerti dia. Ikhwan ibn dikira dia sedang membela la ilaha illallah. Padahal sebaliknya dia menentang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan yang seperti itu. Bahkan para ulama syafi'iyah menyebutkan dengan tegas kalimatnya, tidak ada dalam sunnah dalam haji nggak ada dalam Islam sunnahnya mem memerangi penguasa, nggak ada. Mutlakon disebut oleh Imam Nawawi mutlakon mutlak nggak ada. Ajaran dalam Islam melawan penguasa nggak ada. Sedang menentang sunnah dikatakan kami digantung karena membela la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalau dia memang benar-benar bodoh, mungkin bisa dimaklumi. Tetapi kalau sebaliknya, Rasulullah SAW ya, Mau dikatakan tidak qiyamul hujjah atau belum qiyamul hujjah pada beliau, sudah ada di zaman tahun 65-an tersebut, ada imam-imam ahlul hadis di sana. Ada Ahmad Syakir, ada banyak ulama ahlul sunnah di Mesir. Tapi justru mereka tidak bertanya pada ulama ahlus sunnah. Tapi bertanya pada hawa nafsunya sendiri. Nasallahu salam lafiyah. Wa inzalihim lahu ghairu manzilatihi karena mereka mendudukan orang ini bukan pada kedudukannya yang benar. Ya, ini didudukan terlalu tinggi. Dikatakan sebagai imam, alim, ulama ila akhir. Padahal tidak. Fala tajidil mu'tazil wal jahmi fi bid'atin illa syarakahum fiha. Tidaklah Mu'tazilah mengerjakan satu bid'ah, tidaklah Jahmiyah mengerjakan satu bid'ah kecuali orang ini bersama mereka. Sangat miripnya. Wajallaha bahkan menerangkannya, menjelaskannya, wawadhahaha menjelaskannya jelas jelasnya mahal asaf. Sungguh sangat disayangkan. Assalamualaikum yunkirul mizan. Dia mengingkari timbangan, mengingkari arsh Allah, mengingkari asya' kathirah Ma'azik wallah. Mudah-mudahan karena bodoh. Mudah-mudahan diampuni dosanya karena kebodohannya. Wal iman bil mizan yaumil qiyamah kama jaa. Kata musannif, kata Imam Ahmad rahimahullah dan beriman dengan timbangan pada hari kiamat sesuai dengan apa yang diriwayatkan. Karena Mu'tazilah dan Jahmiyah dan Ahlul Dalal al-Batiniyah mereka mengingkari perkara-perkara ini. Wal iman bihi wa tasdiq bihi wal i'rad amman radda dhalik. Berikutnya kata Imam Ahmad dan wajib mengimaninya. Wa tasdiq bihi dan wajib membenarkannya. Wal i'rad amman radda dhalik dan berpaling dari orang-orang yang menolaknya. Wa tarku mujadalatih dan tidak berbantah-bantahan dalam masalah tersebut. Jangan berdebat. Nah, dianjurkan untuk mujadalah. <clears throat> Sampaikan kalimatmu yang hak berdasarkan hujah, selesai. Imsyikat. Ilki kalimatak wamsyi. Kalau mereka menerima, Alhamdulillah. nggak terima, ya urusan mereka. Yang penting kita menyampaikan. Alhamdulillah, negeri akan aman. Kalau dakwah itu seperti itu. Yang membuat tidak aman adalah ketika adanya kelompok-kelompok Islam yang arogan. Kehendaknya dipaksakan. Kalau nggak mau serang, bakar, kepung, batalkan kajiannya. Itu premanisme. Arogan, sombong. Ilqi kalimatak, wamsi. Sampaikan kalimatmu, sampaikan hujah-hujahnya, tinggal menerima walhamdulillah itu yang kita harapkan tidak menerima urusan kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Naktafi bihatal qadar barakallahu fikum silahkan yang mau adhan silahkan adhan nanti salat insya Allah kita akan lanjutkan dengan kitab Ad-Da'u Dawa